BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Kami bersumpah, jikalau kamu berani mempermainkan Ningsih, sampai Ningsih hidupnya menderita, aku, bapaknya tidak akan segan-segan membunuhmu. Nah, Jadmiko. Uh, ah, iya, Ki. Sekarang kamu tahu mengapa aku melarangmu mendekati Setioningsih Karena aku tidak ingin mengganggu ketenangan hidup anak gadisku. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Truk Miko, Ger, jadi sekarang hidupmu seperti ini, toh? kasihan sekali kamu, Ger. Kasihan kenapa, Bu? Saya bahagia kok. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya Estija, Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kilurah Jatisari membawa Jatmiko menyusuri jalanan berbatu di kaki Gunung Merapi. Suatu saat mereka harus melewati sungai yang arusnya deras. Arah perjalanan mereka menuju lereng-lereng Merapi yang tinggi. Jatmiko menurut saja, dia tidak bertanya apapun. Dia hanya terus berjalan membuntuti Kilurah. Setelah hampir separuh malam mereka berjalan, akhirnya Kilurah Jatisari berhenti. Rupanya Kilurah sengaja membawa Jatmiko ke gumuk putih. Dan sekarang dia sudah sampai di tempat yang dituju. Silakan Jatmiko, duduklah. Uh, iya Kilurah. Dan mereka pun duduk berhadap-hadapan di atas gumuk putih. Suasana sepi lengang dan mencekam. Kepunden Gunung Merapi masih mengeluarkan asap, tapi sudah tidak seperti hari-hari yang lalu asap berwarna putih dan tipis. Setelah beberapa saat lamanya diam, akhirnya Kilurah membuka percakapan. Mula-mula dia bercerita tentang anak gadisnya. Nah, ketahuilah Catmiko, anakku hanya satu perempuan, namanya Setioningsih. Semula kira kami ini tidak mempunyai keturunan. Karena setelah menikahi istriku 20 tahun lamanya, kami belum juga dikaruniai seorang anak pun. Sebenarnya kami sudah mulai putus asa. Tetapi mendadak Gusti Allah mengabulkan permohonan kami dan lahirlah Setioningsih. Dan ku beri nama Setioningsih yang artinya setia penuh kasih setia dan penuh kasih rasa cinta. Hal itulah yang bisa kuberikan kepada istriku. Kami ini memang orang-orang desa, orang-orang sederhana dan lugu. Yang kami miliki hanyalah cinta dan kasih. Itulah bekal kami membina rumah tangga bersama. Itulah bekal kami menempuh kehidupan bersama-sama sampai hari tua nanti. Nah, itulah yang kami harapkan bersama. Iya. Mudah-mudahan harapan Kidora berdua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dan setelah kami dikaruniai anak, maka kehidupan kami semakin ceria dan semakin hangat. Rumah tangga kami semakin semarak. Rezeki kami semakin banyak. Sampai akhirnya aku diangkat menjadi lurah desa Jatisari. Tapi ketahuilah Satmiko. Iya Ki. Ningsih pernah sakit berat. Oh. Saat itu usianya baru tujuh tahun. Dia hanya bisa tergeletak di tempat tidur siang dan malam. Badannya sampai habis, hmm? tinggal tulang dan kulit. Matanya cekung, dan kami sudah putus asa, Jatmiko. Ah, iya. kami iya. sudah putus harapan. Kami yakin suatu saat nanti kami akan ditinggal pergi oleh anak kami satu-satunya. Ya, kami tidak bisa membayangkan kalau memang benar-benar hal itu terjadi. Maka kami berusaha sekuat tenaga. Kami berdoa siang dan malam agar Setioningsih diberi kesembuhan. Dan setelah 40 hari akhirnya pelahan lahan penyakit Setioningsih menghilang. Dan sebagai gantinya gadis kecil itu kembali sehat seperti sedia kala maka kasih sayang kami kepadanya semakin subur dan semakin besar. Ah, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang kami kepada anak. Hmm, oleh karena itu, Jatmiko, iya Ki. Dengarkan. Kami berdua kalang kabut begitu Setioning jatuh cinta padamu. Dia sangat menderita selama jatuh cinta denganmu. Dia yang semula hidup ceria jadi murung, setiap hari melamun. Setiap hari diam-diam dia menyembunyikan tangisnya di depan kami. Tapi kami tahu, kami bisa merasakan penderitaannya. Mungkin Ningsih bisa menipu, tapi matanya selalu berkata jujur. Mata tidak pernah bisa menipu siapapun. Apalagi menipu kami sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, kami bersumpah jikalau kamu berani mempermainkan Setioningsih sampai Setioningsih hidupnya menderita, aku, bapaknya tidak akan segan-segan membunuhmu. Nah, Jatmiko. Uh, ah, iya, Ki. Sekarang kamu tahu mengapa aku melarangmu mendekati Setioningsih. Karena aku tidak ingin mengganggu ketenangan hidup anak gadisku. Aku tidak ingin kamu merusak hidupnya. Tapi tidak seperti itu. Apa yang ada dalam pikiranku, Kilura? Hmm? Iya, aku sama sekali tidak berniat sejahat itu. Justru, Aku ingin membuat Setio Ningsih hidup bahagia selamanya, Ki. Uh, kamu benar-benar ingin menikahinya begitu? Sungguh mati, Ki Lurah. Aku tidak berdusta. Aku berkata yang sesungguhnya. Aku mencintai Setio Ningsih dan ingin menjadikan istriku. Tapi kamu seorang putra bangsawan, Jatmiko. Kamu anak seorang tumenggung kamu mempunyai masa depan yang gemilang. Kamu bisa mengawini siapa saja. Gadis-gadis cantik, anak kaum ningrat, anak bangsawan yang lain, anak wedono ataupun bupati. Hah? Mengapa harus Setioningsi? Karena aku mencintainya. Hmm. Hm. Apa buktinya? Hmm? Coba jelaskan padaku. Berilah alasan padaku agar aku percaya bahwa kamu mencintai Setio Ningsih. Hah? Buktinya apa? Baik, Kilura. Buktinya aku telah meninggalkan Katunggungan. Hmm. Rumahku dan tempat kelahiranku. Namaku sudah dicoret dari daftar hak waris ayah Temenggung Jayang Logo. Aku sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga besarnya. Aku sudah diusir dari rumahku sendiri. Hmm. Dan semua ini gara-gara Setio Ningsi. Nah, apakah aku menyesal Kilura? Tidak. Sama sekali tidak. Ya, aku justru merasa bangga. Aku bangga bisa mengorbankan harta benda, harta warisan, derajat, dan martabatku sebagai kaum bangsawan demi cinta suciku kepada putrimu. Ya, Terserah Kilurah, kalau mau percaya ya syukur, tapi kalau misalnya tidak percaya, ya sudahlah. Barangkali sudah nasibku seperti ini. Tunggu dulu, Miko, tunggu dulu. Benar semua yang kau katakan itu? Hmm? Aku tidak bisa berbohong dalam hal sepenting ini, Kilura. Aku memang tidak biasa berbohong. Aku benci dusta dan kebohongan. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau begitu kamu sudah kosong, Jatmiko. Kamu benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali harapan untuk masa depan yang lebih baik. Benar, Kilora. Hmm, ya, ya, ya, ya. Harapanku hanya untuk masa depan. Dan masa depan itu ada di putrimu, Kilora. Di hati Setio Ningsih. Ah. <laughs> ya, kalau begitu baiklah, Jatmiko. Miko. Kalau memang seperti itu tekadmu, artinya tidak akan ada lagi yang bisa membendung keinginanmu. Baiklah, aku serahkan Setioningsih kepadamu. Aku percayakan masa depannya di tanganmu. Ah, Kilurah, terima kasih. Aku akan menjunjung tinggi kepercayaan yang kau berikan kepadaku. Aku akan menjaga putrimu sebaik mungkin dan selamanya. Hmm, ya, ya, ya, ya, ya, Miko. Aku mendengarkan janjimu dengan baik. Dan aku tidak akan melupakannya. Ya, baik. Ya, sekarang berdirilah. Ah, baik, Kilurah. Miko berdiri perlahan-lahan. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Tiba-tiba, Kilurah Jatisari menarik lengan Jatmiko dan memeluk anak muda itu dengan pelukan seorang bapak. Jatmiko membalas dengan pelukan tulus, ikhlas, dan penuh harapan baru. Sesaat mereka berpelukan di atas kumuk putih, disaksikan oleh langit yang terang, penuh taburan bintang. Hei, siapa di situ? Kalau kamu tidak segera keluar, salahmu sendiri. Iya, iya Ki saya keluar. Oh. Saya kok <laughs> blendung. Oh, kamu blendung? Aku kira siapa? <laughs> Memang dia begitu Ki Pekerjaannya mengintip. Mengintip apa saja? <laughs> ah, penyakit lamamu belum sembuh, blendung. Hmm? Kamu masih saja suka mengintip, ha? Hmm? iya. Ah, baiklah Miko, Saya kira urusan kita telah selesai ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik. <laughs> Betul, Kilura, Mudah-mudahan Kilura tidak marah-marah lagi. Mudah-mudahan Kilura tidak bawa-bawa keris lagi. Soalnya saya ngeri. <laughs> Dasar belendung. Kapan kamu pernah bersungguh-sungguh? Ha? Kamu selalu bercanda. Kesenanganmu bergurau dan bergurau tidak ada habisnya. <laughs> Sudah pakat dari sananya, Kilurah. Susah dirubah-rubah. <laughs> pagi yang cerah, pagi yang indah. Rumah kediaman Kilurah Jatisari tampak sibuk. Ada banyak orang di ruangan pendoponya. Ada yang mondar-mandir di halaman Semuanya berpakaian bagus. Maklum, hari itu adalah hari yang penting bagi keluarga Kilurah. Karena pada pagi hari itu, Setio Ningsi, putri Kilurah satu-satunya, akan segera melangsungkan pernikahannya dengan Jad Miko. Setio Ningsi mengenakan pakaian berwarna merah, pakaian yang pernah ditemukan Jad Miko di pinggiran kali. Kemudian dibawanya pulang dan selanjutnya dikembalikan lagi pada pemiliknya. Sekarang pakaian itu dikenakan untuk melangsungkan pernikahan dengan sang tambatan hati. Setelah beberapa saat lamanya para tamu menunggu, akhirnya penghulu mengajak Jatmiko bersalaman. Sementara Kilurah duduk menjadi wali dari pengantin wanita. Kulo nikahaken saha kulo kawinaken panjenengan pikanto anak kandung kulo Ningsih binti Joyo, kanthi mahar perhiasan kali doso gram tunai. Kulo tampi nikah saha kawinipun Ningsih binti Joyo kan Sebulan setelah pernikahan Miko dan Ningsih. sebuah kereta kuda mewah berjalan menyusuri jalan-jalan di desa Jatisari. Ada banyak warga desa melihat kereta yang selama ini belum pernah mereka lihat. Anak-anak kecil pun berkerumun di depan pintu pagar halaman. Beberapa di antaranya melambai-lambaikan tangan. Sementara di dalam kereta, Nyai Tumenggung duduk bersama Mbok Cemprit. Sedangkan kereta itu dikusiri oleh bekel Manyuro. Kereta terus bergerak menuju rumah kediaman Kilurah. Loh, Ki? Hmm? Siapa itu, Ki? Apa? Kok sepertinya ada kereta yang bagus sekali? Oh iya? Kereta milik siapa ya, Ki? Nah, Apa yang dicarinya di sini? Ya entahlah nih. Aku juga tidak tahu. Tapi ya kita tunggu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo silakan masuk. <laughs> monggo. Wah. <laughs> Tidak usah Kilura. Namaku Bekel Manyuro. Aku datang untuk mengantarkan Doro Putri Temenggung Jayeng Logo. Nah, Doro Putri, mm. inilah Kilurah Jatisari. Silahkan kalau ingin bicara. Iya, terima kasih. Kilurah, kamu sudah lupa padaku ya? Ah, tentu saja saya masih ingat Doro Putri. Saya hanya heran bagaimana Doro Putri mau bersusah payah pergi ke desa Jatisari. <laughs> Ada keperluan apa gerangan Doro Putri? Aku hanya ingin ketemu anakku Kilurah. Lurah. Mana Jatmiko? Apakah dia baik-baik saja? Wah, kalau tidak salah, Den Mas Jatmiko pergi ke sawah bersama istrinya. Hmm, jadi Jatmiko sudah mempunyai istri, toh? Istrinya apa yang bernama Setioningsih? Inggi Ndoro Putri. Istrinya itu anak saya. Namanya memang Setioningsih. Baiklah. Kalau begitu antarkan aku ke sawah. Aku sudah kangen sekali pada Jatmiko. Antarkan aku menemuinya. Inggi Ndoro Putri. Monggo. Monggo saya antarkan. <laughs> saya tahu kok biasanya Denmas Jatmiko di sana duduk-duduk di dalam gubuk. <laughs> Monggo, Ndoro Putri. Ya, Blendung. Lewat mana jalannya? Sini, Ndoro Putri. Lewat sini saja dekat. Ah, iya, iya. Di sana kok. Di belakang gubuk yang itu yang ada orang-orangannya. Oh. <laughs> Monggo, Ndoro Putri. Ayo ke bekel. Ayo, bawa jemprit. Kamu ikut juga ya? Ya tentu saja ikut. Wong diajak sama Ndoro Putri. Kalau tidak mau ikut, ya nanti saya dipecat. Tidak boleh kerja lagi di dalam Katumanggungan. Dengan diantarkan belendung, Nyai Tumenggung melangkah perlahan-lahan melewati pematang sawah. Dia harus berjalan dengan hati-hati karena memang tidak terbiasa menapakkan kaki di jalan sekecil itu. Apalagi jalanan tanah becek dan kiri kanannya ada banyak lumpur. Setelah beberapa saat lamanya mereka berjalan, akhirnya Nyai Tumenggung melihat sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Belendung tiba-tiba berteriak sambil melonjak-lonjak kegirangan. Denmas, ada Ndoro Putri. Eh, Denmas, ada Ndoro Putri, Denmas. Denmas. Sudah Belendung, tidak usah teriak-teriak begitu. Aku jadi gugup. Ah, soalnya saya senang sekali, Doro Putri. Saya bahagia sekali. Nah, itu sepertinya dan Mas Jatmiko juga uh, melihat Doro Putri. Memang benar. Jatmiko melihat siapa yang datang. Dan Jatmiko dengan diikuti Setioningsi bergegas menjemput sang ibu. Akhirnya, mereka bertemu di pematang sawah. <gasps> Jatmiko... Ger, jadi sekarang hidupmu seperti ini, toh. Kasihan sekali kamu, Ger. Kasihan kenapa, Bu? Saya bahagia kok. Saya sama sekali tidak merasakan penderitaan ataupun kemalangan. Saya justru merasa sangat bahagia. Oh. Ah. Jadi, ini istrimu ya, Jatniko. Wah, ayu banget bocah iki. Cantik sekali kamu, Dok. Kamu ya yang bernama Setioningsi. Eh, inggi, Bu. Saya Setioningsi. Wah, bener-bener ayu istrimu, Jatniko. Pantas saja kamu tergila-gila sama dia. Kalau sejak dulu kamu bawa istrimu ke dalam kata menggungan, dan kamu perlihatkan pada ibumu, pasti ibumu akan setuju, Ger. Mana mungkin toh ibu menolak mempunyai menantu secantik ini? Ya toh, Mbok Jempret? Ya kan, Dendong? <laughs> Tentu saja, Ndoro Putri. Sepertinya mereka akan menjadi pasangan yang serasi. <laughs> Benar, Mbak Jempret. <laughs> Koyok Mimilan Mintuno. Hidup rukun selalu bahagia selamanya. Ya sudah, Niko, Ibu sudah puas karena bisa melihatmu secara langsung. Selama ini ibu sakit, Ger. Sudah beberapa hari ini ibu tidak bisa keluar rumah. Pantas, ibu. Eh, ibu kelihatannya agak kurus. Jadi ibu gerah ya? Eh, ibu sakit apa? Iya, sakitnya orang tua, Ger. Oh. Tapi sekarang sudah sembuh kok. Ibu sudah senang sekali. Ibu sudah merasa lega, Ger. Uh, Dok, Setio Ningsih, ya. titip jat Niko ya. Urusi dia, layani dia dengan baik. Dan kamu juga jat Niko, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Ah. Inggih Kanjeng Ibu. Inggih, ibu, Ngestu akan dawuh. Saya akan menjalankan perintah ibu dengan sebaik-baiknya. Saya akan mencintai istri saya selama-lamanya. Sampai akhir hayat. Demikianlah pertemuan yang mengharukan itu berlangsung di tengah sawah. Pertemuan antara ibu dan anak. Dan sekarang keduanya tampak bahagia. Nyai Tumenggung merasa lega Demikian pula Jatmiko merasa sangat terharu bercampur bangga. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hidup di alam semesta. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri terakhir serial drama radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Ajeng sebagai Setioningsi, Elsa Surya sebagai Kilurah, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Rifki sebagai Belendung, Ivana Rose sebagai Nyilurah, Edi Dosa sebagai Bekel Manyuro, Ari Kuritno sebagai Mbok Cemprit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Semoga mengandung pelajaran yang berharga untuk kita semua. Sampai jumpa pada lain cerita. semuanya kita semua telah men